الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا برضا أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزكم الله جميعا والحمد لله setelah kita libur panjang insyaallah taala pada kesempatan kali ini yaitu pada tuhur sebagaimana telah diketahui bersama oleh para santri yang lama yang mungkin para santri yang baru belum tahu jadi hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin ada taklim yang harus diikuti oleh para santri yang besar. Pembahasannya adalah kitab Minhajul Qasidin hari Sabtu Ahad Senin kemudian hari Selasa Rabi'ah dan hari Kamis itu adalah pembahasan yang dibahas oleh Ustadz Muslih beliau membahas kitab akidah Tahawiyah. Nah, yang sudah berjalan pada tahun-tahun yang lalu terus berjalan terus alhamdulillah kita bisa kembali ke mahat kita yang tercinta untuk membaca kitab-kitab tersebut. Nah, jadi apa yang kita bahas di sini di hadapan kita sebagai kita Minhajul Qasidin Muftasar Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi. Yang kitab ini asalnya adalah kitab Minhaj Qasidin yang ditulis oleh Imam Al-Jaziyah. Dan Imam Ibnu Al-Jaziyah parang kitab Minhaj Qasidin beliau meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin Nah, yang sangat tebal kitabnya yang orang-orang sangat melandrungi kitab tersebut. Orang-orang kebanyakan kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui sebenarnya kitab tersebut apa isinya. Yang penuh dengan kesesatan, kebid'ahan, khurafat, masalah akidah, masalah ibadah dan sebagainya. Ini kitab 6 Ihya Ulumuddin. Kemudian Ibnu Jauzi Ibnu Jauzi beliau meringkas mengambil hadis-hadis yang memang bisa dijadikan hujah. Perkara-perkara yang memang bisa dijadikan hujah. Kemudian minhaj ini diringkas kembali disebut muhtasar, ringkasan. Ini yang ada di hadapan kita. <clears throat> Taib. Jadi untuk sebelum kita memasuki pelajaran yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sudah masalah ingkarul mungkar kita merojaah sedikit enam diantara adab seorang ta'alim ya adab-adab seorang yang dia belajar atau seorang santri kita semuanya ahlul ilmi kita seorang penuntut ilmu mencari ilmu seorang penuntut ilmu seorang santri dan juga seorang mu'alim, seorang guru Nah, kita mengingatkan diri kita masing-masing nah, tentang masalah tersebut, masalah adab-adab. Kata beliau, "Fayamdahilahu an fayamdahilahu an taqdimu tahar nafsi an radail ahlak." Kata pengarang mu'alif itu Al-Alamah Al-Imam Ibnu Qudam al mahdisi Beliau melanjutkan tentang masalah adab-adab seorang penuntut ilmu, seorang tulad. Nam sepantasnya dia harus mengedepankan mendahului Nam untuk membersihkan dirinya Nam dari rodail akhlak dari masalah jeleknya akhlak ini seorang untuk ilmu seorang yang dia tafakur fiddin seorang yang dia lagi melazari Al-Quran, Al-Hadis maka hendaklah dia Nah, apa yang harus didahulukan? Yaitu masalah akhlak. Dibersihkan akhlaknya terlebih dahulu. Nah, dari masalah-masalah mungkin ketika dia belajar ilmu karena selain Allah Ta'ala. Dari akhlak-akhlak ria. Dari akhlak akhlaknya akan menghancurkan ilmu tersebut. Nah, sombong. Nah, sum'ah ingin didengar. Ketika dia mencari ilmu Ah, takabur mashur ingin terkenal maka harus bagaimana mensucikan hatinya dari noda-noda tersebut karena sangat berbahaya ketika dia nam seorang penuntut ilmu dalam keadaan hatinya masih penuh dengan noda-noda hitam penyakit-penyakit takabur penyakit-penyakit semah penyakit-penyakit ria nah ini sangat ber bahaya. Nam sangat berbahaya ketika dia mencari ilmu. Maka sebelumnya, maka berusaha bagi seorang talib, bagi seorang santri ketika dia tafakuh fiddin, nam penyakit-penyakit ingin dipuji, penyakit-penyakit ingin terkenal, penyakit-penyakit ingin yang jelek seperti itu keadaannya, maka disernakan terlebih dahulu. Nam disernakan lebih ter dahulu. Idil ilmu ibadatun qalb. Kenapa demikian? Kenapa harus dibersihkan terlebih dahulu perkara-perkara tersebut? Karena ilmu itu adalah ibadahnya hati. Nah, ilmu adalah ibadahnya hati. Maka tak kalah kalian kita semuanya yang sedang mencari ilmu. Nah, kemudian penyakit-penyakit semahnya penyakit takabur masih mendekam dalam hatinya Kira-kira bisa ketemu enggak? Nanti mencari ilmu karena orang lain. Bukan karena ikhlas karena Allah, bukan. Tapi karena orang lain. Tentunya bagaimana? Tentunya amalannya tertolak. Nah, ilmu adalah sebuah sebuah ibadah. Kita belajar ilmu nam adalah sebuah ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Ibn Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat bagaimana beliau ucapan beliau? Naam. Talabul ilmi. Alaikum talabul ilmi. Wajib bagi kalian untuk mencari ilmu. Naam. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyatun. Karena sesungguhnya naam mencari ilmu karena Allah taala. Karena Allah itu adalah bentuk khasyah, bentuk takutnya kalian kepada Allah mudarasa tahu enam dan belajarinya ibadatun adalah ibadah ini mempelajarinya ilmu itu adalah ibadah wa tahu tasbihun dan mengingat-ingat sebuah ilmu apa yang sudah kita pelajari apa yang sudah kita bahas kemudian diingat-ingat dimurojaah kembali mungkin sambil jalan sambil mungkin jalan-jalan di sawah dan sebagainya kita mengingat ilmu apa yang telah kita ketahui Tahu uluhiyah apa ya diingat-ingat Tahu terububiyah apa ya diingat-ingat terus nah ini adalah bentuk tasbih bentuk tasbih wal ba'su anhu jihadun dan mencarinya nam sebuah ilmu rihlah nam kalian berjalan ke suatu tempat-tempat yang lainnya itu adalah bentuk jihad. Nam, jihad fi sabilillah. Nah ini, wa syahid nam adalah mudarasatuhu ibadatun. Mempelajarinya ilmu itu adalah ibadah. Sehingga nam ibadah kita, ibadah kita semuanya enggak akan terima nam kecuali ketika adanya ikhlas karena Allah. Nam ketika adanya nilai taala. Nam sehingga dengan ini kita akan terbentuk ikhlas kita ketika belajar. 6. Dengan cara seorang talibul ilmi bagaimana mewujudkan arti ikhlas tersebut yaitu yang pertama adalah karena menjalankan perintah Allah Ta'ala satu ayat fa'lam annahu la ilaha illallah <clears throat> ketahuilah ilmuilah oleh kalian ini fa'lam. Perintah Allah Ta'ala dalam surah. Namun untuk kalian berilmu. Nah ini, ini diantara bentuk-bentuk ikhlas kita. Mewujudkan arti ikhlas. Nah, ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nah, dan juga dengan bentuk yang lainnya adalah karena apa? Itu itiba Rasul. Kita itibak kepada Rasul kita Nabi kita Muhammad SAW dan tidaklah akan terbentuk satu itiba mutabaah kepada Nabi kita Muhammad SAW kecuali harus mencari ilmu belajar. Nah ini. Dan yang ketiga adalah apa? Rahul jahli. Nah, meniatkan ketika kita belajar, meniatkan kita kita belajar tafakurutin itu dalam rangka untuk apa? Mengangkat satu kebodohan. Kebodohan kita yang ada dalam kita masing-masing Nah kita nggak tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana akidah yang benar, bagaimana nama amalah yang benar, ahlak yang baik bagaimana. Maka dengan niatan dan seperti ini kita memerangi kebodohan kemudian ke orang lain. Ini termasuk wujud daripada arti ikhlas. Sehingga Al-Imam Ahmad rahmatullah alaihi ketika beliau mengatakan al-ilmu layak juluhu syai'un Diman sahat tuh ilmu itu adalah sesuatu yang dan sesuatu nggak akan bisa menandinginya ilmu tersebut bagi orang yang benar niatnya bagi orang yang benar niatnya maka nan para muridnya tanya ya Abu Abdullah kaifa sahat niyatuhu bagaimana nam niatnya benar ketika mencari ilmu maka beliau menjawab yani yanwi niatkan ketika mencari ilmu tersebut yaitu raf'ul jahli an nafsihi wa hurihi yaitu mengangkat kebutuhan dirinya meniatkan ketika dia mencari ilmu meniatkan untuk mengangkat kebutuhan dirinya dan juga meniatkan untuk apa? Mengangkat kebutuhan orang orang lain. Artinya apa? Mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain. Nah ini. Demikian. Ini sebuah ilmu. Ilmu adalah sudah sebuah ibadah. Fayambahillahu qad'ul alaik sahilah dan juga sepantasnya bagi seorang talibul ilmi apa? yaitu memutuskan hubungan-hubungan yang akan menyebutkan ketika dia mencari ilmu ini ketika dia tafakur fitin maka kesibukan-kesibukan yang akan muncul sudah dipupus diputus tersibukan dengan masalah harta tersibukan dengan masalah HP tersibukan dengan masalah berhubungan dengan teman-temannya yang jauh di sana, di desanya, di kampungnya, di negerinya. Nah ini jangan tersibukkan dengan hal yang demikian. Lebih-lebih tersibukkan dengan harta. Dan memang harta ya ujian. Innal mal hadrun khulwun. Ya, sesungguhnya harta nam itu adalah hijau dan manis harta dunia adalah hisroyroyo bagi orang yang melihatnya. Enam, sangat indah dipandang, menggiurkan sehingga akan ter, terberjaya. bagi yang melihatnya. Dan yang sudah memegangnya bagaimana? Rasanya manis. Nah, seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, maka jangan tersibukkan dengan masalah tersebut. Fa fikrata mata tawazza'at qusirat an idrakil haqa'iq karena sesungguhnya enam suatu pemikiran pemikiran kita ya kapan dia bercabang-cabang terbagi-bagi lagi mencari ilmu pikirannya kesana kemari tersibukkan dengan masalah ini masalah itu masalah uang masalah HP masalah jajan dan sebagainya maka bagaimana akan terkurangnya dia akan terhalangnya dia untuk apa mencapai sebuah hakikat. Nam, Dia akan terhalangi dia ketika dia belajar mungkin sedang belajar bahasa Arab, dengan menghafal, sedang menghafal Al-Qur'an, sedang menghafal hadis. Tapi dia tersibukkan dengan masalah HP. Nam, Masalah dunia, ya. Masalah HP termasuk HP dunia. Tersibukkan dengan masalah HP hubungan kesana kemari, ya. Ini teman-temannya yang di kampung tiap Jumat telepon, gimana kaifa haluka, bagaimana kabarnya. Nah, atau mungkin surat-suratan. Jangan tersebutkan dengan hal yang demikian. Bagaimana para salah ulama-ulama salah, nah ketika sedang mencari ilmu, nah sedang tafakuf fitin, mereka ketika datang surat sudah dikumpulkan, nggak dibaca. Datang lagi dikumpulkan, nggak dibaca. Ya karena akan mengganggu nanti ketika dia lagi belajar. Ketika mungkin sudah saatnya ada longgar waktunya, setahun kemudian dibaca, isinya cuma sebulan meninggal, sebulan meninggal, tentang bagaimana kabar engkau. Cuma itu, itu saja. Nah, nah, ketika mungkin seandainya dibaca ketika itu, mungkin akan hatinya akan terganggu ketika dia belajar. Teringat oleh ya, sebulan meninggal, sedih hatinya. Akan kacau hafalan dia. namakan akan yang hafalan hafalan dia. Maka kata beliau fayam bahillahu qat'ul alaik sahilah. Sepantasnya seorang talib ilmi hendaklah dia memutuskan enam hal-hal yang menipukan dalam perkara-perkara dunianya dia. Selama kalian masih ada yang menanggung dari pihak orang tua, selama kalian ada yang masih ada yang membiayai sudah. Enam kalian betul-betul untuk mencari ilmu dengan sepenuh-penuhnya. Jangan tersibukkan dengan mungkin kerja ya Padahal sudah ada yang membiayai orang tuanya ingin kerja. Nah, nah ini akan terhalang untuk apa? Merang mendapatkan sebuah hakikat. <clears throat> Waqad kana salafu yu'siruna ilma dan bagaimana para salaf mereka betul-betul mendahulukan sebuah ilmu terhadap segala sesuatu. Ini para salaf. Dan telah diriwayatkan tentang Imam Ahmad bagaimana beliau Semoga Allah merahmatinya. Bahwasanya beliau bagaimana keadaan beliau? Kan tersibukkan dengan sebuah ilmu, namun beliau enggak menikah kecuali ketika berumur 40 tahun. Ini. Jadi tawaran-tawaran seorang akhwat perempuan yang cantik, yang jamilah dan sebagainya, enam beliau enggak menerimanya, enam tersibukkan dengan sebuah ilmu baru ketika empat ketika umurnya 40 tahun baru beliau menikah. Nah, ini jadi para salaf betul-betul mendahulukan sebuah ilmu di atas segalanya. Terus seorang sahabat, Nam, Uqbah bin Amir, bagaimana beliau? Ketika terdengar khobar bahwasanya seorang rasul, seorang nabi yang terakhir telah datang ke negeri Madinah. Nam, Dia mendengarnya dan dia tinggal di pinggir-pinggir kota Madinah. Dia langsung menghadapnya untuk Islam di hadapan beliau, di hadapan Nabi kita Muhammad SAW dan bersama beliau bersama Uqbah ya ada ada 12 lelaki yang ikut bersama beliau sahadat untuk masuk Islam masing-masing tersibukkan dengan apa apa sebuah ini menggembala kambing dan 12 ini ingin ya upah antum tinggal di sana aja saya biar kami akan bermula sama dengan Rasul mencari ilmu mencari hadis sudah antum di sini aja enam Nanti akan saya sampaikan apa yang saya dapatkan dari Rasul Kemudian menyampaikan kepada engkau Wahai Uqbah Maka Uqbah gak mau Nah, Apa yang ada dari beliau kambing-kambing yang cukup banyak dan juga teman-temannya yang sangat banyak itu ditinggalkan. Nah, ditinggalkan dalam dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mulai sama bersama Nabi kita Muhammad SAW yaitu mencari hadis. Nah ini beliau nggak mau ketinggalan. Uqbah bin Amir nggak mau ketinggalan untuk mencari ilmu langsung berhadapan dengan Rasul. Nggak mau lewat perantara dengan teman-temannya tidak. Tapi beliau ingin langsung walaupun meninggalkan para Enam Apa? Kambing-kambing sebut. <clears throat> nah ini ini di antara contoh-contoh para salafus sunnah saleh. <clears throat> Baik. Insya Allah cukup. Ini kita merocah sedikit tentang masalah bab apa ada seorang mencari ilmu Nah, jadi ringkasnya adalah seorang pelabur ilmi hendaklah dia membersihkan jiwanya. Enam, toharatu nafsi membersihkan jiwa, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang akan bisa membatalkan ilmu tersebut yaitu sum'ah, ria, takabur. Nah, Allah alam bisawab ilahuna subhanahu wa ta'ala.